sekarang kita sampai pada pembahasan tentang salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah yang sangat amat dibutuhkan oleh kaum muslimin terutama di zaman yang penuh fitnah ini atau di akhir zaman ini. Ini merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah terutama kelompok Al-Khawarij. Pembahasan ini tidak pernah lepas dari kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Penjelasan tentang ini sangat terang benderang di dalam kitab-kitab ulama-ulama as-salaf. Namun sangat disayangkan hal ini ternyata tidak banyak dipahami oleh kaum muslimin bahkan oleh para dai-dainya meskipun mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Salah memahami masalah ini, fatal akibatnya. Pertumpahan darah, kekacauan, tidak adanya keamanan. Makanya, para ulama ahli sunnah sangat amat ketol, antusias, semangat untuk menyampaikan hal ini kepada umat demi kemaslahatan kaum muslimin. Inilah pembahasan tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Di bagian pertama pembahasan ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, ini berseri ya, ya pembahasan yang pertama tentang masalah beribadah bersama pemimpin kaum muslimin. Wa qala Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yarawna salatal jum'ata wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran." Imam-imam ahlu al-hadis Jazakallah Sekali lagi, Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, para imam-imam ahli hadis berpendapat tentang sahnya kewajiban disyariatkannya salat Jumat dan selainnya di belakang pemimpin muslim yang baik ataupun yang fajir atau yang fasik. Fa inna Allah azza wa jalla faradul jum'ata wa amara bityaniha fardan mutlaqan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat Jumat ya sebagai suatu kewajiban yang mutlak. Ma'a ilmihi ta'ala bi anal qa'imina yakunu minhum al-fajir wal fasik. Dan Allah telah mengetahui bahwasanya di antara mereka-mereka yang menjadi imam salat Jumat dari pemimpin kaum muslimin itu ada yang fajir, ada yang fasik. Walam yastasni waktan duna waktin. Dan Allah tidak mengecualikan salah satu keadaan dari beberapa keadaan atau dari berbagai keadaan. Wala amran bin nida lil jum'ah duna amrin. Demikian pula Allah tidak mengecualikan apapun keadaan dari ibadah salat Jumat tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sebelum kita mensyarah atau membaca syarah hal ini perlu untuk kita sampaikan secara ringkas ya. Sebetulnya pembahasan ini sudah pernah kita bahas khusus ya di masjid ini dalam kajian kitab Muamalatul Hukam fi dha'il kita wa sunnah. Bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Asyik Ad-Doktor Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Mungkin hampir dua tahun ya kita membahas kajian ini. Ya. Panjang lebar, ya, artinya sudah kenyang betul. Ya. Namun namanya hidayah terkadang ya tidak semua yang mendengar apalagi yang nggak mendengar mendapatkan hidayah tersebut. Apalagi di saat seperti ini, dikala ada aksi ini aksi itu, ya banyak kaum muslimin beranggapan pahlawan Islam itu adalah yang berani ya mencaci maki pemimpin, yang berani untuk mengadakan revolusi atau yang semisalnya. Padahal kalau dalam Islam justru ini adalah ya pahlawan kesesatan. Ini adalah pemikiran kelompok Khawarij yang Rasul mengatakan al Khawarij kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Naudzubillah min dalik. Ini semuanya di antara sebab utamanya karena kejahilan umat Islam tentang akidah yang satu ini. Ya. Sekali lagi, alhamdulillah sebetulnya kita sudah menjelaskan panjang lebar pada kajian kitab ya muamatul hukam fi daul kitab wa sunnah yang mungkin hampir dua tahunan kita kaji kitab tersebut. Namun secara ringkas ya untuk memberikan gambaran kepada antum yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini tentang siapa yang dikatakan pemimpin kaum muslimin tersebut ya apakah seperti Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi, ya khalifahnya ISIS? Kita katakan bukan. Itu adalah pemimpin khalifah jadi-jadian. Negaranya saja numpang, ya. Bagaimana dikatakan al-khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ya. Imam Ahmad pernah berkata, tadrimal imam Tahukah Anda siapa yang disebut imamnya pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, al-imam alladhi yajma'ul muslimun alikulluhum kulluhum yaqulu hada imam. Yaitu yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan semuanya mengatakan ini adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau dalam kitab Usul Sunnah Insya Allah ya mungkin pertama akan datang kita akan bawakan dalam kitab usul sunnah yang dikatakan imam itu yang diangkat oleh kaum muslimin ya meskipun dengan cara ya yang tidak syar'i yaitu kudeta ketika ada seorang yang mengkudeta berhasil proses kudeta batil tidak benar tidak sesuai dengan syariat namun kalau sudah menguasai wilayah kaum muslimin ya dan semua membayatnya mengangkatnya sebagai pemimpin kaum muslimin ini yang dikatakan sebagai pemimpin kaum muslimin jadi definisinya ya kurang lebih pemimpin yang dimaksud dalam pembahasan kita ini yaitu pemimpin muslim ya seorang muslim yang telah diangkat oleh kaum muslimin bukan oleh kelompok-kelompok ya seperti kelompok ISIS naudzubillah min dalik Eh, mereka adalah kelompok khawarij. Sekali lagi yang dikatakan pemimpin muslim yang akan kita sampaikan pembahasan di sini yaitu seorang muslim yang dia telah diangkat oleh kaum muslimin sebagai pemimpin. Baik pemimpin secara umum eh, seperti khalifah atau pemimpin di negara-negara kaum muslimin. Ya. Ini adalah apa? Pemimpin yang akan kita wajib untuk menyikapinya dengan dengan bijak. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ya di antaranya dalam kitab beliau Usul Sunnah insyaallah akan kita baca teksnya pada pertemuan yang akan datang. Cuma sekarang akan kita sampaikan secara umum gambaran atau secara singkat bagaimana sikap ahli sunnah terhadap pemimpin yang muslim tersebut. Entah pemimpin yang muslim tersebut ya berhukum dengan hukum Allah atau ya dia ya berhukum dan hukum Allah ataupun dia berbuat maksiat atau tidak. Yang penting sekarang intinya adalah dia seorang muslim. Ya, kalau kafir dia tidak berhak menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang kita bahas pemimpin muslim yang dia telah diangkat oleh kaum muslimin dan dia menguasai negara kaum muslimin. Ya. Contoh yang konkret di negeri kita ini ada Bapak Presiden Jokowi Dodo, Bapak Jokowi Hafidhullah Ta'ala. Ini adalah pemimpin muslim. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapinya, menyikapinya. Ya. Kalaupun dikatakan tidak berhukum dan hukum Allah. Atau dikatakan dolim. Kalau yang soleh, yang berhukum dan hukum Allah jelas ya. Sekarang pembahasannya bagaimana kalau pemimpin itu tidak berhukum dan hukum Allah. Bagaimana kalau pemimpin itu dolim misalnya. Maka ini yang dibahas tuntas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita sering menyampaikan di sini ringkasannya ada tujuh sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Terutama sekali lagi kita tekankan yang dolim, yang fasik atau yang dikatakan tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sikap seorang muslim ahli sunnah wal jamaah menghormatinya. Bahwasanya di dalam Islam pemimpin tersebut diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kata para ulama situna sana mal imamil dolim khairun min lailatin bila imam. Ya, 60 tahun bersama pemimpin yang dolim lebih baik daripada satu malam tanpa adanya apa? Pemimpin. Ya. Meskipun pemimpin itu zalim, masih ada meskipun sedikit keamanan. Namun kalau sudah tidak ada pemimpin, kekacauan, hukum rimba. Ya. Naudzubillah min dalik. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, pemimpin memiliki kedudukan yang sudah kita sampaikan dalam kitab al Hukam. Makanya Islam memberikan perhatian khusus tentang masalah ini. Karena pemimpin memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man akrama Allah, akramahullah." Barang siapa yang menghormati pemimpin muslim, Allah akan menghormatinya, memuliakannya. Namun sebaliknya, "Wa man ahana Allah. ahanahullah." Dan barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Ini kewajiban pertama seorang muslim, seorang rakyat. Apalagi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ini petunjuk Rasul SAW. Dan kita mengatakan seperti ini sebagai agama akidah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap seperti ini. Karena ini yang Allah perintahkan, yang ini Rasul sabdakan. Yang Rasul apa? Wasilkan kepada kita. Kita tidak mungkin ya mengatakan seperti ini dalam rangka menjilat pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi kita menyampaikan ini ya lillahi wa fillah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini akidah kita ini prinsip kita bukan untuk kita ya mencari perhatian mencari muka di hadapan pemimpin kaum muslimin ya lagian ngapain cari muka kita sudah punya muka ya intinya ya sekali lagi pembahasan ini adalah akidah kita yang tertuang dalam kitab-kitab ulama as-salaf. Yang pertama, menghormati pemimpin. Sampai-sampai suatu saat ketika seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu duduk di majlis seorang khalifah. Ada seorang khawarij berkata, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang dia memakai baju orang-orang fasik. Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah SAW mendengar ucapan tersebut orang yang menghina pemimpin itu beliau pun marah seraya mengatakan uskut diam kau fa ini sami itu Rasulullah SAW yakul man ahana sultan Allah ahana Allah karena aku pernah mendengar Rasul mengatakan barang siapa menghinakan pemimpinnya Allah akan menghinakannya ini sikap yang pertama memuliakan pemimpin ada eh, rasa penghormatan, pengagungan. Meskipun tentunya sesuai dengan porsinya, ya, tentunya sesuai dengan kedudukannya. Ya, jangan sampai eh berlebihan. Jangankan kepada pemimpin yang ada sekarang, Rasul SAW saja tidak boleh kita berlebihan dalam menyanjung, mendudukkan, mengagungkan beliau. La kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji, mengagungkan diriku sebagaimana orang Nasara berlebihan menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Ya, sesuai dengan porsinya kita ya mendudukkan, memuliakan, mengagungkan pemimpin kaum muslimin tersebut. Yang kedua, sikap Ahlussunnah wal Jamaah, sikap ulama salaf terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu mendengar dan taat kepada perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini banyak syubhat, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebagiannya. Yang pertama, ada sebagian yang mengatakan kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu dipilih lewat jalur yang syar'i. Ya, sudah kita sampaikan jalur syar'i dalam memilih mengangkat pemimpin kaum muslimin cuma ada dua. Yang pertama lewat ya pengangkatan dari pemimpin yang pertama. Seperti Abu Bakar Siddiq memilih langsung Umar bin Khattab. Ya. Ini pemilihan yang pertama yang syar'i. Yang kedua melalui musyawarah al hali wal akad yaitu para ulama, ya tokoh-tokoh ya agama seperti kisah Umar bin Khattab ya memilih enam sahabat untuk memilih khalifah sepeninggal beliau. Ini dua cara yang islami untuk mengangkat pemimpin kaum muslimin. Sekarang bagaimana kalau pemimpin tersebut diangkat lewat jalur yang tidak syar'i? Seperti tadi kudeta, ya. Maka tetap sebagaimana kata Imam Ahmad didengar dan ditaati selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis yang sudah kita sampaikan berulang-ulang hadis Irbad bin Sariyah Rasul selalu mengatakan usikum taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara alaikum abrun habasyun. Aku hasilkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Afan, aku hasilkan kepada kalian, kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak itu pian. Para ulama mengatakan ya, hadis ini perlu dijamakkan dengan sabda Rasul yang lain yang mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin tertinggi atau khalifah itu harus dari bangsa Quraisy. Nah, sekarang bagaimana kok ada kata-kata budak itu pia wajib tetap ditaati? Padahal syarat menjadi khalifah yang tertinggi itu harus dari Quraisy. Kata para ulama, maksudnya ini budak ya telah berhasil mengkudeta sehingga menjadi khalifah. Caranya menjadi khalifah tidak syar'i. Namun ketika sudah berkuasa wajib didengar dan dan ditaati. Ya. Ini yang pertama, langsung Rasul jawab bahwasanya ya, tidak peduli apakah sang pemimpin tersebut berhasil menjadi khalifah dengan cara yang syar'i atau enggak syar'i, yang penting dia sudah diangkat oleh kaum muslimin, wajib mendengar dan dan taat. Yang kedua, ada syubhat yang mengatakan, oh yang wajib kita taati itu kalau pemimpinnya eh, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, sebagian mengatakan yang memimpin dengan eh, Al-Quranul Karim. Mereka pun membawa riwayat Sahih Muslim. Walau ustu'mila alaikum abadun yakudukum bi kitabillah fasmawati'u. Meskipun yang memimpin kalian seorang budak yang ya, mengajak kalian kepada Al-Quran, maka dengar dan dan taati. Maka dijawab oleh para ulama, ya, memang ini yang ideal. Ya, ini pemimpin yang ideal yang apa? Berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Al-Qur'anul Karim. Yang Rasul katakan, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla ila dhillu." Ada tujuh golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya apa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Dan tidak ada pemimpin yang adil kecuali yang berhukum dan hukum Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quranul Karim itulah yang adil. Sedangkan hukum selain Al-Quran itu banyak apa? Kelerimannya. Ini akidah kita. Ya. Bukan berarti kalau kita membantah kelompok khawarij, kita tidak setuju dengan ya hukum itu harus terapkan dalam ya, setiap bidang kehidupan. Naudzubillah min dalik. Ya, kita seorang muslim yakini harus berkeyakinan hukum Islam harus ditegakkan di atas muka bumi ini. Meskipun harus diyakini Hukum Islam bukan hanya hukum di pemerintahan, bukan rajam, potong tangan, kisos, bukan itu saja hukum Islam. Akidah harus berhukum dan hukum al-Islam. Dalam beribadah harus berhukum dan hukum al-Islam. Muamalah, jihad, dakwah dan seterusnya harus berhukum dan hukum al-Islam. Namun pembahasan kita berkaitan dengan pemerintah, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap ditaati? Ya. Rasulullah SAW bersabda, Ya. Yang pertama dalam Sahih Muslim, saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna hati. Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan dengan sunnahku dan tidak memberi petunjuk kepada manusia dengan petunjukku. Dalam dirinya sudah tidak berhukum dengan hukum Rasul, dan tidak menyeru manusia kepada hukum Rasul dan hukum Rasul hukum Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini jelas sebetulnya cuma beberapa orang eh sekelompok kelompok khawarij terutama mentawil-tawil hadis ini. Oh ini maksudnya orang yang hanya berbuat maksiat. Tidak, ya. Hadis ini lebih umum daripada yang mereka perkirakan. Bahwasanya Rasul mengatakan pemimpin-pemimpin yang akan datang setelah beliau itu ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. La yastannuna sunnati. Tidak apa, berpegang dengan sunnahnya Rasul dan tidak memberi petunjuk orang lain kepada petunjuk beliau. Tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul saya salat. Bahkan lebih dari itu, wa sayaqumu fihim rijalun qulubum kulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang sangat zalim Kemudian sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Fa kaifa asna in adraktu dalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana sikapku menghadapi pemimpin yang dolim, yang tidak berhukum dan hukum Allah dan Rasul saya salam. Apa jawab Rasul? Tasma wa tuti, dengar dan taati dia. Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Meskipun dirampas hartamu, dipukul punggungmu, Rasul tekankan lagi isma' wa ati. Dengar dan taati. Ya. Ini sekali lagi jelang benderang jelas sekali bagi yang masih punya mata hati, apalagi mata kepala juga. Bahwasanya pemimpin selama dia masih muslim, bagaimanapun keadaannya, dia dolim dalam dirinya atau dia mendolimi orang lain atau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia masih ada eh kewajiban bagi kita menghormati dan mendengar serta mentaatinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya batas akhir kita nggak boleh mentaati, ya itu kalau dia memerintah kepada maksiat tidak boleh taati. Dalam sabda Rasul, saya Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, Rasul mengatakan, alal mar'il muslim asam wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin. Ya. Wajib bagi seorang muslim mendengar datar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia benci. Meskipun peraturannya, hukumnya tiada dia sukai secara pribadinya, tetap wajib apa ditaati. Ya. Illa an yu'mar bi kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fa'in umira bimaksiatin fala sam'a wala Jika diperintah untuk berbuat maksiat, wajib tidak didengar dan ditaati perintahnya yang maksiat ini. Yang lain yang nggak berbau maksiat, wajib ditaati. Ini batas akhir kita nggak boleh mendengar dan taat. Kalau apa? Perintahnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada ya, pemimpin menyeru kita kepada yang mubah, ya. Sebetulnya ingin kita akan sampaikan juga ya sebetulnya oleh-oleh dulu daurah kita di Solo yang kita sempat liburkan gajian kita yaitu kitab Al-Ahkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yusra lira'iyah fiha al ahkam. Ya, ini juga ada atau al ahkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yusra lira'iyah fiha al ahkam. Ya, berkaitan dengan masalah ini. Bahwasanya peraturan pemerintah, perintah atau larangan pemimpin itu ada eh, beberapa keadaan. Eh, di antaranya bagaimana pemimpin itu kalau memerintah kepada yang mubah. Ini juga bantahan kepada yang mereka mengatakan pemimpin didengar dan ditaati kalau memerintah kepada Al-Quran. Ya. Sekarang eh, misalnya peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya. Apakah ada di dalam Al-Quran? Lampu merah harus berhenti ada enggak? Dalam Al-Quran? Berarti nggak wajib ditaati kalau menurut kelompok khawarid. Karena apa yang ditaati itu kalau ada dalam apa? Al-Quran peraturannya. Ya kudukum bi kitabillah. Ya. Padahal kita akan bacakan sedikit. Ulama sepakat. Ya, meskipun itu asalnya mubah. Kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin. Maka wajib ditaati berubah dari yang mubah secara asal, namun ketika ada perintah dari pemimpin wajib kita ditaati sebagai bentuk realisasi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, ayat eh, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kaum muslimin. Ya kita baca sekarang ini keadaan yang ketiga dari pemimpin kaum muslimin ketika memerintah atau melarang. Ya, an ya'mura bi fi'lin mubah. Memerintah untuk melaksanakan yang mubah atau tarkil mubah atau meninggalkan yang mubah. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, fatajibu ta'atu fi dalik. Wajib ditaati li umumil adillah al-amira bi ta'atihi. Sesuai dengan keumuman dalil yang memerintahkan wajib mentaati pemimpin fi ghairi maksiat Ukurannya selama tidak maksiat, tidak harus ada peraturan itu dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Sekarang kita bacakan dari ulama-ulama terdahulu ya, agar kita betul-betul yakin inilah perbedaan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Khawarij. Imam Al-Qurtubi mengatakan falau amara bijaizin la sarat ta'atu fihi wajibatan Seandainya pemimpin itu menyuruh kepada sesuatu yang mubah, ya, maka wajib ditaati. Ketaatan, eh, mentaatinya itu wajib. Walamahalat mukhalafatuhu. Tidak boleh untuk apa? Menyelisihnya. Ya. Demikian pula ada seorang ulama yang bernama Zainuddin Al-Manawi berkata wa fihi annal imam Ida amara bimandubin au mubahin wajab. Maka dalam hal ini jika pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang mandub, yang mustahab atau yang mubah, maka wajib mentaatinya. Ya, dicontohkan oleh beliau Wa minal amsila lidalik di antara hal-hal yang mubah tadi yang wajib ditaati al andimatul hadis alati yadauha ulatul amr Aturan-aturan yang kontemporer yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin seperti keandimatil murur ya aturan apa lalu lintas watijarah perdagangan wasafar masalah apa safar di antaranya kata beliau famil awamir istikhrajul wasaik ar li tamalluki sayyarah contoh misalnya masalah SNK atau BBKB. Waruksal kiada, masalah SIM. Ya. Kalau kita tidak punya SIM, mengendarai eh, sepeda motor atau mobil, ini bentuk apa? Maksiat bukan hanya kepada pemimpin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau kita eh, mematuhi peraturan eh pemerintah dalam hal ini, itu sebetulnya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh ditekankan ketika kita misalnya berhenti di lampu merah, itu niatkan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah wa ati ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa terasul walil amri minkum. Ya. Inilah sebetulnya ahlu sunnah wal jamaah. Atau yang kata orang wahabi. Ya. Wahabi itu justru apa? Ya, memerintahkan umat untuk ya, mematuhi pemerintah kaum muslimin ya bukan malah memberontak ya, namun ilah tuduhan kepada kelompok eh, yang hak ini ya sedikit-sedikit wahabi wahabi wahabi dikatakan teroris ini akidahnya wahabi ya ini adalah apa akidah alusunah wal jamaah dakwah salafiyah menyeru umat untuk apa ya mendukung mensupport pemerintah kaum muslimin dalam hal yang yang makruh, bukan seperti dudukan seperti teroris, ya, suka radikalisme tidak. Bahkan peraturan lalu lintas pun apa? diperintahkan untuk ditaati, ya. Ini juga apa? Yang mengarang kitab Syekh Ibrahim ar dari negara Saudi yang katanya negara Wahabi, yang rajanya datang ke negeri kita, masya Allah disambut meriah. Mana itu yang ngomong Wahabi Wahabi? Ini rajanya Wahabi datang. ya Namun inilah sekali lagi, ya orang-orang yang apa? Hanya membeu. ya orang-orang bodoh yang mereka hanya taklid kepada ya tokoh-tokoh mereka. Ajan ah, Wahabi rahimahullah taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berserta ulama-ulama yang ya di bawah beliau luar biasa me, ya, nyeru umat untuk menjaga keamanan, menjaga peraturan pemerintah selama tidak dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya semoga pemerintah kita kaum muslimin tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan asyaiton tersebut yang ya suka menuduh Wahabi dengan hal-hal yang tidak tidak benar. Ya, bahkan sering terorisme, radikalisme disandarkan kepada ajaran Wahabi. Naudzubillah min dalik. Ini hanyalah apa? Ya, dusta belaka kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba sungguh besar yang keluar dari mulut-mulut mereka. Semuanya akan diminta jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kuna illa kadhiba. Tidaklah mereka berkata kecuali apa? Dusta. Ya, bahkan kalau kita mau ya menantang mereka, siapa yang lebih mendukung peminta ya dari kelompok-kelompok dakwah ini? Siapa yang selalu menyuruh umat untuk tidak memberontak, bahkan membantah terorisme, radikalisme? Ya, tidak lain kecuali dakwah salafiyah, dakwah wahabiyah, ya yang selama ini apa di garda terdepan untuk menanggulangi terorisme ya bahkan negara kita alhamdulillah dengan BNPT-nya mendatangkan ya ulama Wahabi yang bernama Syekh Ali bin Hasan untuk apa menasihati menasihati para terpidana terorisme ya justru sebaliknya ini kalau mereka masih apa punya fitrah sarima punya akal sehat ya punya apa mata hati namun kalau sudah tertutup hatinya dengan kebid'ahan dan kesesatan, ini yang muncul. Ya, dakwah Wahabi dianggap seperti terorisme padahal mereka yang mengatakan eh terorisme tidak sanggup menanggulangi apa? Terorisme. Bahkan summum bukmun amyun fahum layar yarji'un. Justru apa? Dakwah salafiyah, ulama-ulama dakwah salafiyah, bahkan negara kita dengan BNPT-nya beberapa saat yang lalu apa? Belajar dari negara Wahabi bagaimana menanggulangi apa? terorisme. Sekali lagi, bukti yang sangat terang benderang seperti Emma tadi siang bolong bahwa saya dakwah salafiyah, dakwah wahabiyah, ya. Ini apa jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Ya, meskipun kita sebetulnya tidak ya mengaku-ngaku sebagai dakwah wahabiyah, namun ini sekedar apa? memberikan eh, penjelasan kepada umat, meluruskan kepada umat apa yang mereka tuduhkan kepada dakwah salafiyah dengan mereka namakan dakwah wahabiyah atau wahabi ini sekali lagi jauh dari kenyataan yang ada. Ini salah satu buktinya, ya. Siapa? Kita tantang mereka. Mana yang banyak pembahasannya? Dalam masalah apa? Sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin, mengkantar terorisme, Ya, kita alhamdulillah lewat majalah, lewat ceramah, kajian-kajian, bahkan kita sampaikan kemarin eh, tadi bagaimana kita selama hampir dua tahun membahas masalah apa? Bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah, eh, insya Allah masih banyak eh, ceramah-ceramah kita yang lain dalam apa? Eh, kita memberikan pencerahan kepada umat untuk menghormati pemimpin. Bahkan jangankan memberontak, mendemo saja kita haramkan. Ya. Namun sekali lagi itulah memang kebiasaan al-bidah, kelompok-kelompok sesat, mereka apa? memberikan tuduhan-tuduhan lusa kepada dakwah al-sunnah wal jamaah sebagaimana keadaan kaum musyrikin zaman jahiliyah yang mereka apa menuduh Rasul sebagai syairul majnun meskipun mereka sebetulnya tahu Rasul adalah al-amin namun inilah sekali lagi ya metodenya ahli bidah kelompok yang sesat memberikan tuduhan-tuduhan dusta mereka adalah kadzabun suka berdusta kita sampaikan tadi ya subhat yang mengatakan yang wajib ditaati kalau pemerintah pemimpin itu menyeru kepada Al-Quran. Kalau peraturannya sesuai dengan Al-Quran, hukumnya sesuai dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sesuatu itu tidak ada dalam Al-Quran? Sesuatu itu mubah. Ya, seperti tadi, ya, antum safar, eh haji harus pakai paspor misalnya. Ada dalam paspor dalam Al-Quran? Hah? Kenapa kalian kok ikut Ya, pemerintah dalam hal ini paspor nggak ada. Ya kudu kita bilang. Ya. Ini sekali lagi inilah kebatilan kelompok ya al khawarij utama atau kelompok haroka yang mengatakan pemimpin yang kita taati itu yang memang berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Ya, yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan memang yang paling ideal pemimpin itu harus berhukum dengan hukum Allah. Namun seandainya tidak berhukum dengan hukum Allah, Tetap wajib kita dengar dan taati, kita hormati sebagaimana sabda Rasul tadi. Ditambah lagi sabda Rasul yang lain yaitu ketika Rasul membaiat para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit Rasul atau Ubadah bin Samit berkata bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa mansatina wa makrahina wa asratin alaina wa ala al amru ahlau illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Bismillah. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami dahulu pernah membaiat Rasul sallallahu Untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini kita sampaikan eh, pada bahasa yang lalu. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, raja, atau presiden. Adapun ya pemimpin pengajian ya, ketua yayasan atau ormas atau partai atau seorang alim, seorang tokoh agama tidak ada bayat kepada mereka. Ya, ini bayat yang bid'ah. Ya, bayat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Tidak pernah Imam Syafi'i dibaiat, Imam Ahmad dibaiat. Mereka punya pengikut yang luar biasa banyaknya. Ya. Demikian pula ya, para sahabat yang lain. Selain khulafa rasyidin, selain para khulafa, tidak ada yang dibaiat. Ini juga sama Rasul sebagai pemimpin pada waktu dibaiat oleh para sahabat Rasulullah. Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin pada saat kita ya senang atau kita susah, dalam keadaan kita semangat atau tidak dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin di atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit dan kita dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Ini juga batas akhir kita menghormati dan mendengar serta taat. Kalau dia sudah kafir, baru tidak ada lagi apa? Asama wa taat. Kalau mereka mengatakan, oh berarti yang tidak berhukum dengan Allah kafir, murtad. Ya, karena apa syaratnya tadi berhukum dan hukum Al-Quran. Ya kita kembalikan kepada penafsiran para ulama salaf tentang ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa'ikamul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kata ulama tabi'in atau bin Abi Rabah dan sampai detik ini di antara makna wa malam yakum bima anzalallahu fa'ikamul kafirun, kafir di situ kufrun duna kufrin, kufur kecil. Ya, Alias apa? Pemimpin yang tidak berhukum dengan Al-Quran, dengan syariat Islam. Tidak mesti kafir. Bahkan apa? Hanya kufur kecil kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sekali lagi menunjukkan kalau pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Islam, dia masih dalam kategori muslim fasik. Ya, tidak bisa langsung dikafirkan. Maka tetap kewajiban apa mendengar dan dan taat. Jadi yang tidak boleh ditaati kata Rasul itu yang pertama ber ya, memerintahkan kepada maksiat, tidak beritaati dalam perintah yang maksiat itu. Kemudian batas akhirnya kalau pemimpin itu sudah kafir, ya, tentunya yang mengkafirkan adalah ya para ulama, bukan yang lama, bukan orang juhala, ya. Ini sekali lagi apa? Ya, bantahan kepada syubhat yang mengatakan kewajiban mendengar dan taat hanya yang berhukum dengan hukum Al-Qur'an saja, bi kitabillah, ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim tadi. Kita katakan tidak karena Rasul dalam hadis yang lain mengatakan batas akhir. Kita tidak boleh mendengar dan taat kalau sudah kafir. Sedangkan pemimpin yang tidak berhukum dengan Allah kata para ulama salah tidak masih apa? Kafir. Dan yang berat mengkafirkan juga para ulama al sunnah bukan ulama al khawarij. Jadi sekali lagi terbantah hujah kelompok al khawarij yang mengatakan tadi. Ya, sekali lagi kewajiban yang kedua seorang muslim al sunnah wal jamaah terhadap pemimpin mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat. Sudah. Siapapun pemimpinnya. Selama dia masih muslim. Ya, selama dia masih muslim, meskipun dia dolim, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Selama perintahnya ya tidak bermaksiat kepada Allah, wajib kita mendengar dan dan taat. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin adalah bersabar dalam menghadapi pemimpin yang tadi zalim atau yang tidak berhukum dengan hukum Islam, ini juga bantahan kepada mereka juga. Eh, selama pemimpin itu nggak berhukum dengan hukum Islam, bersabar. Kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabar. Eh, ya. Ini yang Rasul ajarkan kepada kita, as-sabar, bersabar. Tidak apa? mendemo, tidak mencaci maki, tidak melaknat, apalagi mengkudeta. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna man farqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang mati ya dalam keadaan dia memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dalik. Mati dalam keadaan berbuat dosa, dosa besar. Masih rawahu Muslim. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan Sudah ada? Hah? Masya Allah, kok cepat sekali, baru Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Aku luka lihada Wa akhir da'wana anilhamdulillah ya rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com